Dikarenakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah azza wa jal. Dan yang menerimanya, yang menyampaikannya adalah para anbiya wal mursalin. Manhaj yang menyeluruh yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah mereka berkaitan dengan perkara-perkara ibadah mereka dan juga berkaitan dengan muamalah-muamalah mereka. Masing-masing nabi, masing-masing rasul mendapatkan manhaj, mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang sepakati, perkara tauhid, perkara keimanan, perkara akidah. Yang berbeda hanya hukum-hukum syariatnya. Sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi dan rasul yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada beliau alaihi salatu wassalam dan meletakkan syariatnya. Meletakkan untuk beliau menggariskan untuk beliau sebuah manhaj manhajul haq manhaj yang sahih meneruskan manhaj para anbiya wal mursalin dalam perkara agama sama sisi tauhidnya sisi akidahnya pokok-pokok keimanannya yang berbeda hanya ahkam syariatnya. Maka setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mu'tabar yang diakui ialah apa yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan yang beliau amalkan bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-haq yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Manhaj yang sahih adalah manhaj yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Ad-din agama yang hak, agama Islam yang benar, agama yang dibawa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga manhaj yang hak ini, manhaj yang mulia ini barakallahu fikum merupakan kepanjangan daripada manhajul anbiya wal mursalin. Manhaj yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dilanjutkan perjuangannya, dilanjutkan dakwahnya oleh salafun saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam-imam, para ulama-ulama setelah mereka generasi demi generasi sampai hari ini yang kemudian dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan manhajun salafi. Manhaj salaf. Manhajnya salafus saleh dalam beragama. Itu adalah manhajnya Nabi kita Muhammad SAW, Manhajnya para anbiya wal mursalin semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ya ikhwanatina azakumullah para ulama kita menyatakan dengan tegas bahwasanya manhaj salaf bukan hasil pemikiran manusia. Al-manhajus salafi laisa fikratan min wad'il bashar. Manhaj salaf bukan hasil pemikiran yang dibuat manusia. Manhaj salaf adalah manhajun nabawi. Manhajnya nabi. Manhajnya para anbiya wal mursalin. Disebutkan oleh Syekh Ah, Abdullah bin Salfiq al zafiri Hafizahullah dalam kitab beliau Haqiqatul Manhaj Salafi pada pasal yang pertama mengatakan innal manhaj salafiyya huwa imtidadun li sabilil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam منذ أن أمر الله wal insa بعبادته Sesungguhnya manhaj salaf kepanjangan dari jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk ibadah kepadanya. Naam, sehingga manhaj salafi barakallahu fikum dikatakan sebagai manhajun rabbani. Manhaj yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal manhaj salafi manhajun rabbani. Kamilun bi kamaliddin. La yahtaju ila ziyadatin au ila tatwir. ولا حاجة له في الأخذ من الأديان الأخرى أو إلى الثقافات الأجنبية من فلسفة اليونان أو علم الكلام والمنطق demikian ditegaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq al-Zafiri hafizahullah pada pasal yang kedua dari kitab tadi Sesungguhnya manhaj salafi manhajun rabbani. Manhaj Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Sempurna dengan sempurnanya agama Islam yang mulia ini. Manhaj salaf tidak perlu penambahan. Tidak perlu yang namanya reformasi. Tidak perlu mengambil etiologi dari agama-agama yang lain atau dari sakofah sakofah asing baik dalam bentuk falsafatnya orang-orang Yunan ilmu kalam ataupun mantik ini sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah Manhaj yang benar, metodologi yang benar dalam berislam ialah yang disampaikan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya salafun salih. Dikenal dengan manhajun salafi. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan tentang kondisi umatnya yang terpecah belah menjadi 73 firqah kelompok belum memberitakan semua di neraka kecuali satu. Dan ketika ditanya tentang yang satu itu dengan tegas beliau menyatakan ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Islam yang sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Manhat salaf. Itu yang selamat dari semua penyimpangan. Dijamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan bahwasanya sepeninggal beliau nanti akan muncul ikhtilaf yang begitu banyak. Maka beliau memberikan wasiat kepada umatnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid ketika kamu mendapati ikhtilaf yang banyak itu wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku dua sunnah sunnahnya beliau dan para salaf Barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga ikhwan fillah azakumullah manhaj salaf adalah Islam yang benar. Islam yang benar adalah manhaj salafi. Ditegaskan hal itu oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Hafizahullah pada pasal yang ketiga dari kitab di atas. Al-manhajus salafi al islam wal islamu huwal manhajus salafi manhaj salaf itulah Islam yang benar Islam yang benar adalah manhaj salaf berislam dengan bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salafus saleh para sahabat para tabi'in tabi'in dan para ulama salaf mereka ila yaumiddin beliau menukil ucapan al-imamul barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah kata Al-Barbahari rahimahullah i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam tidak akan tegak salah satunya melainkan dengan yang lain. Sekali lagi ini perkara yang wajib diyakini, diimani, dipegangi oleh masing-masing muslim dan muslimah yang betul-betul mendambakan kebenaran, mendambakan manhaj yang sahih, manhajul haq, manhaj para anbiya wal mursalin, manhaj yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Berislam dengan manhaj salaf Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, Atba' tabi'in, dan para ulama-ulama setelah mereka ila yaumiddin dalam semua aspek kehidupan kita. Akidah kita di atas manhaj salaf. Ibadah kita di atas manhaj salaf. Dakwah kita di atas manhaj salaf. Akhlak adab kita di atas manhaj salaf Muamalah-muamalah kita sesuai dengan manhaj salaf. Semua kehidupan kita sesuai dengan manhaj salaf. Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ikhwanafidina azakumullah. Perkara kedua yang perlu dipahami, diamalkan oleh masing-masing muslim yang mendambakan kebenaran, mendambakan al-haq ialah bahwasanya manhajus salaf Islam yang mulia ini memiliki sebuah syiar memiliki sebuah syiar ciri khas seorang sunni seorang muslim yang di atas sunnah syiarnya ialah al-ittiba' Syiarnya adalah al-ittiba' mengikuti meliputi mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan sunnahnya ittiba' sunnah dan yang kedua meliputi ittiba' salaf mengikuti salafun salih rahimahumullahu taala ini merupakan bukti iman seseorang kepada Allah dan bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ali Imran yang eh, ayat yang ke-31 Allah mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kalau kamu kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni kata Rasul maka ikutilah aku, itibaklah aku. Ittiba'ur Rasul, ittiba'ur sunnah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah menegaskan dalam ayat yang lain di Al-Ahzab, laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. liman kana yarjullaha wal yawmal akhir al-ayah. Sungguh telah ada Pak, untuk kalian pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah, taulatan yang baik bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan yang berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini khonamtina azakumullah lafadznya perintah, eh, lafadznya khabar namun maknanya adalah perintah. Ini ayat memerintahkan kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah kudwatun salihah dalam semua aspek kehidupan. Itu mana maknanya adalah ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Sehingga syiarnya ahlu sunnah, syiarnya uh, manhaj salaf, syiarnya salafiyin al-ittiba' Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ahlil Hadis beliau menyatakan inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna anhu wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lissalafi salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdath. kata beliau sesungguhnya kita diperintah untuk ittiba dihasung dianjurkan untuk ittiba dan kita dilarang dari tindakan tidak membuat perkara bid'ah dan dikecam dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Lu mengatakan dengan tegas, syiarnya ahlu sunnah ialah mereka mengikuti salafus saleh dan meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang muhdad. Ini syiarnya mereka. Sehingga ikhwan azakumullah al-wala wal bara Cinta dan benci yang dibangun oleh ahlu sunnah salafiyun di atas sunnah. Mencintai orang karena sunnah, membenci orang karena sunnah. Loyal kepada orang dikarenakan itibar sunnah, memusuhi orang juga karena masalah sunnah. Tidak ada hizbiyah di tengah-tengah ahlu sunnah. Tidak ada asabiyah, fanatisme di tengah-tengah salafiyin tidak ada asabiyah perorangan kultus individu. Tidak ada asabiyah kelompok ataupun yang lain-lainnya. La hizbiyah wa la asabiyah. Yang mereka ikuti hanya Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Al-wala wal faraknya dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Dikarenakan syiar yang mulia ini tidak ada di tengah-tengah sunnah tawim. Ya, tawim, tawim yang menyelisihi, menyelisihi sunnah. Tidak ada rais, tidak ada mursyid. Tidak ada rais, nggak ada ketua, nggak ada mursyid, pembimbing atau pembina kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Syiarnya adalah ittiba. Tidak ada pada mereka yang namanya struktur organisasi. Tidak ada yang namanya uh, pimpinan pusat, PP, DPP, atau DPW, atau DPD, atau DPC, atau DPRA. Tidak ada. Tidak ada yang namanya ketua pusat, ketua wilayah, ketua daerah, ketua kecamatan, ketua ranting. Tidak ada. Yang ada hanyalah barakallahu fikum uh, eh, masbu' mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada mereka yang namanya baiat-baiat. Tidak ada pada mereka yang namanya pertemuan-pertemuan rahasia yang menyimpang dari sunnah. Tidak ada pada mereka yang namanya sayap-sayap politik. Tidak ada pada mereka sayap-sayap militer. Tidak ada semua tadi itu. Mereka hanya mengikuti para ulama as-sunnah, ulama rabbaniyin, para ulama yang mengikuti bimbingan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka bersama-sama dengan kaum muslimin, bersama-sama dengan penguasa kaum muslimin dengan bimbingan sunnah. Tidak ada yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin. Tidak ada pula yang mereka sembunyikan dari para penguasa-penguasa kaum muslimin. Mereka bersama-sama dengan kaum muslimin dengan bimbingan sunnah. Syiar mereka adalah al-ittiba. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah manhaj salaf manhaj yang sangat mulia. Manhaj yang sangat agung. Manhaj yang benar, manhaj yang sahih yang hak yang ingin berislam dengan benar, yang ingin keselamatan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka dia harus kembali kepada manhaj salaf di dalam berislam, dalam beragama ini. Al-Quran sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwanabdina azakumullah. Manhaj salaf ini dengan dakwahnya dakwah salafiyah dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, dengan kehormatannya, dengan keindahannya. Sebuah dakwah yang betul-betul dicintai oleh umat manusia yang masih memiliki fitrah yang sehat. Yang masih memiliki akal yang sehat. Akan diterima oleh mereka semua. Dikarenakan dakwahnya rahmah, dakwahnya sesuai dengan fitrah, dakwahnya sesuai dengan akal yang sehat, dakwahnya datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan rahmat di tengah-tengah umat, sehingga gampang diterima oleh kaum muslimin yang masih bersih fitrahnya, yang masih bagus akal sehatnya. Apalagi oleh orang-orang yang betul-betul mendambakan, mengharapkan kebenaran. Sehingga dakwah salafiyah ini luar biasa. Di berbagai penjuru dunia tersebar luas dengan cepatnya. Dengan cepatnya. Dikarenakan poin-poin tadi barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ialah dakwah salafiyah yang tersebar barakallahu fikum di NKRI di negara kesatuan Republik Indonesia Raya, negara yang kita cintai ini. Barakallahu itu. Dikarenakan poin-poin yang digambarkan di atas khonabidina azakumullah. Ikhwanabidina azakumullah, sebuah dakwah yang hak, sebuah manhaj yang sahih, sunnatullah padanya, pasti banyak musuhnya. Itu pasti. Pasti banyak orang yang tidak menyukainya. Sesungguhnya azakumullah bukan karena dakwatu sunnah, dakwatu salafiyah, manhat salaf ini menyimpang. Dalam pandangan kebanyakan orang bukan. Tetapi dikarenakan laju dakwah salafiyah ini, gerakan manhat salaf yang menyebar ini meresahkan banyak pihak yang kemaslahatannya terganggu. Meresahkan banyak pihak yang kemaslahatannya terganggu. Sehingga ikhwan bermunculan pihak-pihak yang berusaha untuk menghadang laju dakwah salafiyah yang mulia ini. Bermunculan pihak-pihak yang berupaya untuk mencoreng-moreng keindahan dakwah salafiyah yang mulia ini. Muncul banyak pihak yang berusaha untuk membuat umat lari daripadanya. Bukan karena meyakini ini perkara yang batil pada kebanyakan orang. Tapi dikarenakan dakwah ini meresahkan mereka ha, membuat kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka rasakan selama ini menjadi berguncang, menjadi sirna, menjadi tiada. Orang-orang yang selama ini ada bersama dengan mereka, perlahan tapi pasti, satu persatu mulai mengenal indahnya dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini. Merotoli, muncullah gerakan-gerakan anti dakwah salafiyah. Upaya untuk mencoreng, moreng keindahan dan nama baik dakwah salafiyah barakallahu fikum. <coughs> Apabila kita mencermati pihak-pihak tersebut <coughs> kita akan mendapati dan bisa mengklasifikasi mengidentifikasi pihak-pihak tadi. Globalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah datangnya dari musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir. baik Yahudinya, Zionisnya, ataupun Nasraninya, Salibisnya. Ataupun dari orang-orang kafir yang lain. Ini pasti. Sesuatu yang betul-betul mengguncang mereka. dakwah salafiyah ini. Putri pahami, orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud dan Nasara tidak takut sedikit pun dengan aksi-aksi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hizbiyin harakiyin. Tidak gelisah sedikit pun dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum khawarij. Ditunggangi malah sama mereka. Hmm? Ditunggangi malah oleh mereka. Malah ditunggangi sama mereka. Gitu bahasa ya. Jangan sampai salah tarkib. Nggak takut mereka. Jangan dikira mereka itu kemudian panik dengan berbagai macam manuver-manuver politiknya kaum hizbiyin, harakiyin. Lah, diketawain sama mereka. Orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud dan Nasara dan yang semisal dengan mereka itu begitu panik, begitu ketakutan ketika mendapati kaum muslimin bersemangat untuk mengkaji, mempelajari sunnah. Tafakuh fiddin, mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj sunnah, manhaj salaf. Ini yang membuat mereka ketar-ketir. Barakallahu fikum. Dan tidak mengherankan memang semenjak zaman dahulu kala memang mereka memusuhi dakwah yang mulia ini dakwahul anbiya wal mursalin Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran di, di Al-Baqarah ayat yang sangat masyhur di kalangan kita tulabul ilm Allah mengatakan dalam firman-Nya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wasallam orang-orang Yahudi atau Nasrani hingga engkau mengikuti milah mereka. Tabarakallah. Barakallahu fikum. Nah, permusuhan dari dari zaman dahulu kala. Dan yang mereka incar dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Semenjak zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun berupaya dengan sekuat tenaga melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencoreng-moreng keindahan dakwah salafiyah. Mereka lah barakallahu fikum yang memunculkan istilah-istilah yang membuat umat lari dari dakwatul hak, dakwatul tauhid. Mereka lah yang memunculkan istilah wahabiyah dari kalangan mereka orang-orang kafir memunculkan istilah Wahabiyah, digambarkan Wahabiyah sebuah pemahaman yang radikal yang suka mengkafirkan DLL. Dikarenakan mereka begitu panik, begitu ketakutan dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah yang diemban, yang didakwakan disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah yang di backup oleh Al-Su'ud pada masa itu. Anak-anak beliau, murid-murid beliau, dan seterusnya. Gelisah dan panik. Dimunculkan nama-nama tadi dalam rangka untuk membuat lari umat Islam dari dakwah sunnah dakwah tauhid. Jangan dikira muncul dari kalangan sufiah kuburiyah. Mereka itu adalah cindil-cindilnya mereka afrah ujungnya orang-orang kafir al-yahud wan nasara barakallahu fi. Nah, mereka memunculkan berbagai macam dikatakan sebagai Islam fundamentalis, Islam mutasyadid, radikal, teroris dan segala macamnya. Semuanya itu disematkan kepada ahlu sunnah salafiyin munculnya dari kalangan orang kafir disebarluaskan oleh para zindid, zindid, munafik, munafik yang membela mereka selama ini. Yang bohirnya muslim tapi dalam hatinya menyimpan kebencian yang sangat kepada Islam. Barakallahu Upaya yang lainnya yang mereka lakukan ialah dengan menciptakan menggambarkan Islam sedemikian rupa mengerikan menakutkan sampai mereka membuat sebuah opini memunculkan yang namanya gerakan Islamofobia membuat umat pobi kepada agamanya sendiri takut belajar Islam takut belajar sunnah apalagi mengamalkannya apalagi uh, menggunakan barakallahu fikum ciri-ciri dan syiar-syiar Islam yang benar dibikin pobi kepada agamanya. Ini semuanya garapannya orang-orang kafir. ada pun yang kedua, ikhwanam azakumullah dari pihaknya kaum muslimin, zahirnya muslim. Mereka ini ada dua. Yang pertama ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah para zanatiqah, kaum munafikin, mulhidin yang betul-betul memperjuangkan dan mengkampanyekan kepentingan-kepentingan kufar. Para pelakunya dari kalangan kaum muslimin, akhirnya muslim, mengaku sebagai muslim. Ya mereka sholat dan segala macamnya. Tapi gerakan mereka, perjuangan mereka semua dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kufar. Zanadiqah. Kaum zindid, kaum mulhidin, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Di antara mereka ialah dari kalangan Syiar Rafidah. Yang ini gamblang dan jelas. Di antara mereka ialah dari kalangan Liberaliun jemaat Islam liberal. Mereka inilah yang yang menjadi wadah menampung semua ideologi-ideologi yang kufur, ideologi yang menyimpang yang sesat dalam rangka untuk mencoreng-moreng nama baik Islam dan Sunnah. Ini mereka. Jemaat Islam liberal. Tidak mau dibilang jaringan, jemaat. Jemaat Islam liberal. Mereka ini yang merangkul komunis, yang merangkul paham-paham kufar, yang merangkul syiah rafidah. Terang-terangan mengatakan kawan kita syiah rafidah ini. Musuh kita wahabi. Mereka pula yang merangkul semua hal-hal yang menyimpang, yang aneh-aneh. LGBT dibela, semua dibela. Yang dimusuhi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini lebih kencang lagi dalam berupaya untuk mencoreng-moreng nama baik Islam, nama baik dakwah sunnah barakallahu fikum. Mereka yang memunculkan istilah-istilah yang sekarang ini, radikalisme, terorisme, ekstremisme, momo-mo yang lainnya, itu mereka. Menggambarkan siapa saja yang mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, termasuk di sunnah radikal. Teroris. Begitu. Terus berkembang seperti itu. Itu ujungnya jemaat Islam liberal atasnya lagi orang-orang kafir. Tidak usah pakai ragu-ragu. Itu kenyataannya dan yang lain-lain dari, dari kalangan sahabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum. Namun di zaman sekarang ini khonam tinan azakumullah cukup uh, yang cukup besar uh, gerakannya dari kalangan Syiah dan uh, Syiah Rafidhah dan Jil. Camkan baik-baik. Yang dijadikan sebagai alat tunggangan Khawarij. Khawarij. Barakallahu fikum. Antum tahu yang namanya Khawarij? gerombolan-gerombolan orang-orang yang dangkal otaknya yang goblok-goblok yang dikatakan sama Rasul hudatsaul asnan subhaul ahlam ini tunggangannya mereka semua kompori panasi di backup danai untuk membuat yang namanya gerakan-gerakan teror ah teror pemikiran takfir mengkafirkan penguasa dan segala macamnya teror fisik, dengan pengeboman-pengeboman, penyerangan-penyerangan dan segala macamnya, ketika kuat memunculkan gerakan-gerakan yang menakutkan kayak ISIS dan segala macamnya itu. Mereka ini Tidak diplot seolah-olah mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan dakwah salafiyah. Tokoh-tokoh mereka diminta untuk menyampaikan prinsip kami Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Paham ya? Sehingga oleh orang-orang tadi tuh lihat ah, yang yang katanya salafi salafi itu teroris. Nyudinya kemana ini? Kemana Evan? Ke ISIS dan yang kawan-kawan mereka tadi. ISIS dan kawan-kawannya dikarenakan linknya banyak. Ya, yang yang kemudian ngeblok kesan sangat banyak yang tukang demonya, yang tukang ininya, yang tukang idunya, aksi ini, aksi itu dan segala macamnya berjilid-jilid. para klasikum Itu. Nih lihat, yang kepingin tahu salafi, tuh mereka-mereka ini radikal. Mereka adalah kaum ekstremis, kaum radikalis, tuh lihat kaum teroris. Padahal mereka tahu itu bukan salafi. Tapi dijadikan sebagai tunggangan alat untuk mencoreng-moreng nama baik dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Gambarkan nih, mereka semua jebolan Timur Tengah. Tuh lihat LC. Tuh lihat jenggotan kayak orang Arab. Tuh lihat kayak jubah. Tuh lihat, tuh lihat, tuh lihat. Semua diarahkan kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid digambarkan seolah-olah mereka yang mengajari, murid-muridnya mereka dan segala macamnya. Padahal bukan. Dan mereka tahu itu. Itu namanya upaya untuk menjadikan sebagai alat e, menunggangi mereka untuk kepentingan dan kemaslahatan mereka, membuat umat lari dari dakwah sunnah dari manhaj salaf. Padahal mereka sendiri itu yang namanya khawarij anti dakwah sunnah. Mereka mengatakan jebolannya Eh, sekolah-sekolah sunnah. Ini kadzab, ini dajjal, padha ya. Allahul musta'an. Tapi itulah permainan mereka. Ini yang harus baik-baik. Semua arahnya menuju kepada dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Kalau yang ini barakallahu fikum lebih mudah untuk mengantisipasinya lebih gampang untuk mengcounternya. Tinggal ahlu sunnati wal jamaah menyampaikan kepada umat prinsip yang hak pada ahlu sunnah dan mengkonter satu persatu mereka tadi itu. Yang mau kita membahas panjang lebar tentang masalah syiah, masalah rafidah, masalah komunis, masalah jil, masalah ISIS, Al-Qaeda, dan link-linknya mereka tadi itu. Dan itu sudah dilakukan para klasikum di semua tempat, di semua negara, di Indonesia di semua daerah. alusunah wal Jamaah Salafiyin yang tampil di garda terdepan menyampaikan kepada umat tentang bahaya Syiah, bahaya Rafidhah, bahaya liberalisme, bahaya jin, bahaya komunis, bahaya teroris, radikalis dan segala macamnya. Itu harus sudah menyampaikan. Secara kenyataannya orang-orang yang betul-betul akalnya sehat, fitrahnya bagus, tidak ada asofia pada mereka, paham. Sangat paham. Oh yang ini betul, asli ahli sunnah. Oh yang itu enggak beres. Ini teroris, ini radikalis, ini syiah, ini rafidah, jil, jin. Tahu semuanya. Tak mungkin ini dikatakan sebagai kaum radikalis. Paham paham banget. Paham banget. Cuman ya tadi itu. Kalau ada kemaslahatannya, ada kemauannya, dikorbankanlah nama baik dakwah sunnah, dakwah salafiyah untuk sebuah kemaslahatan duniawi. Ini lebih gampang. ada lagi muslimin tipe yang kedua. yang mencoreng-moreng nama baik dakwah sunnah, dakwah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik manhajus salaf dengan tingkah laku mereka. Mereka ini adalah kaum muslimin yang tidak yang tidak malu-malu, begitu memang mereka tidak punya malu. Ya. Lantang menyatakan bahwanya kami adalah ahlu sunnah wal jamaah kami adalah salafiyin dakwah kami dakwah salafiyah manhaj kami manhaj salaf tetapi dakwah mereka banyak penyimpangan-penyimpangannya ideologi mereka banyak menyimpang dari sunnah Amaliyah-amaliyah mereka, tingkah laku mereka, tindak tanduk mereka bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang lebih rumit. Ini yang lebih rumit. Terutama di zaman sekarang ini, ikhwan fillah, saya katakan lebih rumit dikarenakan banyak sebab. <coughs> Yang pertama ialah dikarenakan mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin. Dan mereka belak-belakan. Kami ahlu sunnah, kami salafiyin. Ah, manhaj kami manhaj salaf. Buku yang kami ajarkan bukunya para ulama salaf. Menyebut para masyayikhus sunnah para masyayikh masyayikh sunnah atau sebagian masyayikh sunnah terang-terangan sehingga banyak dari kalangan orang-orang luar sana terkecoh sulit membedakan antara A antara I dan Y gitu ya Nek salafi pakai I itu imitasi salafi pakai Y itu yang asli <laughs> eh, sulit untuk membedakan antara A dan B. Akhirnya apa? <coughs> Dianggap oh, dianggap sama. <coughs> Padahal berbeda. <coughs> Yang kedua, sebab yang kedua yang kita katakan lebih rumit, dikarenakan yang begitu semangat yang begitu uh, bisa dikatakan luar biasa gitu ya. Gerakan-gerakan dan segala macamnya itu mereka. Itu mereka. Yang menguasai channel-channel mereka. Kita nggak mungkin. Hah? Yang berusaha untuk uh, mendominasi ah, radio-radio, uh, lokal streaming mereka. Nah, dulu mereka yang gencar, radio roja, di mana-mana roja, roja, roja, roja, roja. Orang tahunya roja. Bukan rujak loh ya, roja. Jangan sampai salah ya, Pak. Hah? Begitu kita tampil menampilkan radio streaming RII. Wah, wus kalah mereka nya, tenggelam dalam perut bumi. Akhirnya dengan makar yang luar biasa jahatnya membuat tampilan yang sama. RII juga. Tapi punya mereka. Jahatnya luar biasa. Ya apa ya? Dia ya, kok diem. Dia ya apa ya? Hah. Ini mereka. Al-Muhim mereka berusaha untuk mendominasi yang ada. Dikarenakan mereka menggunakan media-media yang yang yang E, sesuai dengan selera masyarakat lebih cepat dikenal. Sesuatu yang nggak mungkin kita masuk padanya. Masuk awalnya pakai TV-nya mereka sendiri, TV Rodja dan TV-TV yang lainnya. Nah, masuk ke TV swasta, Trans TV apalagi dan yang lain-lainnya itu. Barakalasikum. Wah, semakin dikenal di mana-mana. Dainya beken-beken, ganteng-ganteng. Nah, Masya Allah gitu ya. kenal di mana-mana. Yang pada akhirnya yang ditahu oleh masyarakat, yang ditahu oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh dakwah, yang namanya al-sunnah, yang namanya salafiyin, ya mereka-mereka ini. Padahal secara kenyataannya tingkah laku mereka, pola mereka, dakwah mereka merusak dakwah salafiyah mencoreng-moreng nama baik mereka salaf. Dari mulai prinsip dakwahnya seorang-orangnya. Allahul musta'an. Antumnya di rumah nggak ngapa-ngapain kena getahnya. Mereka yang berbuat antum yang tanggung jawab. Ini yang rumit. Rumit artinya ditinjau dari sisi kacamatanya umat, um, kaum muslimin secara umum. Kalau baik nggak ada yang rumit, dibikin santai saja kan gitu ya. Tapi terkait dengan masalah umat ini rumit. <clears throat> Allahul musta'an. Nama ikhwan. Mereka ini ikhwan azakumullah. Tingkah laku dan tindak tanduk mereka ini ikhwan azakumullah. Itu dikarenakan manhaj mereka yang menyimpang. Di satu sisi dikarenakan memang tujuan-tujuan dan niatan-niatan dakwah mereka yang bergeser. Yang dikorbankan adalah dakwah salafiyah, manhajus salaf. Allahul musta'an. <clears throat> Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau terkait dengan poin yang pertama, orang pertama, orang yang kedua gampang lah. Gampang ya? Nah, yang agak sulit dan yang harus agak sedikit dibongkar terkait dengan yang terakhir ini. Terakhir ini. Disampaikan beberapa poin para kelasikum supaya kita paham dan supaya kaum muslimin paham kita bukan mereka, mereka bukan kita. Kita bukan mereka, mereka bukan kita. Mereka bukan ahlu sunnah, ahlu sunnah bukan mereka. Mereka adalah roja bukan salafiyin. Raja gitu ya. Raja. Kalau terkait dengan uh, eh, fikrah mereka Halabiyin, Ruhailiyin. Mereka juga bangga dengan itu. Mereka juga bangga dengan itu. Mereka datangkan yang mereka jadikan sebagai figur Ibrahim Ruhaili adalah Halabi. Allahul musta'an. Dua orang yang di, e, dijelaskan penyimpangan-penyimpangan oleh para ulama una selesai urusannya. Di satu sisi mereka ini khanamtina azakumullah menampilkan dirinya seolah-olah ahlul hikmah. Orang yang bijak, orang yang arif dalam dakwahnya. Bukan uh, bukan dakwah yang kaku, bukan dakwah yang keras. Orang yang paling hikmah dalam cara dakwah. Hah? Mereka yang paling lantang menyatakan kita-kita ini adalah dakwahnya kaku, dakwahnya keras, dakwahnya mutasyadid, ekstrim, tukang tahdir, dan segala macamnya. Dikatakan sebagai jamaah tahdir, tukang tahdir, dan segala macam, dikit-dikit tahdir. Dan itu mereka, mereka doktrinkan kepada jamaah, jamaah yang taklim sama mereka. Langsung, awas, jangan seperti mereka. Itu jamaah tahdir. Jamaahnya nggak ngerti, tahunya jamaah tahdir. Mereka menampilkan orang yang paling hikmah dalam perkara dakwah, orang yang paling bijak dalam perkara dakwah, orang yang dakwah dengan rifkun wali, dengan kelembutan, dengan kesantunan. Masya Allah. Kalau mau dibongkar di yang mereka maukan dengan hikmah dalam perkara dakwah merangkul semua pihak sebanyak-banyaknya bergandengan tangan dengan semua pihak seluas-luasnya kecuali Kok diem? Lanjutkan. Kecuali satu alus sunnah salafi. Yang kedua, atau lagi yang kedua. Yang kedua, yang tidak sesuai dengan kemaslahatan mereka. Yang tercamkan baik-baik. Karena mereka orang maslahin, urusannya begini. Ya, yang kedua yang tidak sesuai dengan kemaslahatan mereka. Itu yang namanya hikmah dalam cara dakwah. <clears throat> Sudah ya akhi, janganlah kita hadir tahdiran Sekarang bukan zaman zaman tahdir. Bukan zamannya hajar. Sekarang zamannya takliful qulub, melembutkan hati. Masya Allah. <clears throat> Tapi kenyataannya kalau sama kita sikat, di ditahdir. Wah, jamaah tahdir, mutasyadid, ila akhirnya. Masya Allah. Penerapannya langsung. Nah, dengan konsep mereka ini, takliful qulub dan segala macamnya, mereka merubah pola dakwahnya. Meninggalkan sesuatu yang merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ya, perkara mubah sih sesungguhnya. <clears throat> Tapi menjadi perkara yang gak bagus ketika perkara mubah itu mereka tonjolkan dan mereka melecehkan. Melecehkan sunnah yang diamalkan oleh sebagian pihak bahkan tidak suka sunnah dimunculkan bahkan dianggap sebagai penghalang dakwah ah yang awas ah, yang asalnya kolan suaranya putih berubah songkok nasional yang tadinya berjubah Masya Allah sekarang menggunakan sarung menggunakan jas dengan songkok nasional tidak lama sarungnya lepas menggunakan yang namanya eh, celana panjang mirip-mirip pantolon, eh, hem, pakai jas songkok nasional. Dalam sebagian kesempatan sih mubah. Tapi menjadi jelek ketika mereka melecehkan yang mengamalkan sunnah. Apa mereka itu? Sok suci, sok sok ahlul jannah, seakan-akan surga milik mereka sendiri. Seakan-akan mereka kalau yang pakai songkok nasional nggak dapat surga. Saya bilang, ini songkoknya al ini. Allah nistaan. Setiap orang yang taklim yang ngaji agama tahu-tahu berubah penampilannya kayak Amita bacan dan segala macamnya. Dilecehkan, direndahkan Allah nistaan. Hah? Nah, kita kira kamu bisa pakai Ini bisa merusak dakwah ini. Ini bisa membuat dakwah kita akan ter, terganjal di tengah-tengah masyarakat ini. Masya Allah. Itu yang namanya taklif kulubnya mereka itu yang namanya hikmahnya mereka. Mengkebiri sunnah. para Barakallahu itu. Gitu ya. Mereka lagi mengatakan yang namanya dakwah harus merangkul ya akhi. Ini. Dakwah harus merangkul. Jangan bikin perpecahan dalam cara dakwah. Masya Allah. Sing dirangkul siapa ya? Yang dirangkul dari kalangan ha, berbagai macam pihak. Dari kalangan tokoh-tokoh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia dirangkul selfie bareng dengan dai HTI. Indahnya persaudaraan. Masya Allah, dirangkul. Nah, selfie bareng dengan tokoh jamaah Black. Indahnya persaudaraan. Selfie bareng dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, IM. Indahnya persatuan. Datang ziarah kepada tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh mubtadi, tokoh-tokoh sufiyin. Dikunjungi, dimuliakan, dihormati, digambarkan khilaf antara kami dan mereka seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i saja. Masya Allah. Itu namanya uh, hikmah dakwah kata mereka. Dirangkul. N11 masuk. Ustaz, saya mau menyekolahkan anak saya gimana Ustaz? Di sekolah yang sana itu, yang 11. Bagus, bonafit. Masya Allah. Semuanya masuk. Dan itu yang mereka cari. Dakwah itu harus merangkul. Namanya al-jama' merangkul dan mencari pengikut yang sangat banyak. Yang tidak dirangkul siapa? Satu. Kok diem? Alusuna salafiyin. Dua. Dua. Yang tidak sesuai dengan kemaslahatan mereka. Menampilkan seakan-akan hikmah. Tapi hikmah yang keblinger. Betul-betul mengkebiri sunnah. Menerjang prinsip. Prinsip dakwah salafiyah. Manhat salaf. Poin yang tadi saya contohkan semuanya menyimpang ya. Pak. Di saat yang sama barakallahu fikum ketika berhadapan dengan orang-orang yang nggak sesuai dengan maslahatnya mereka, tidak kenal yang namanya hikmah dalam perkara dakwah. Tidak ada lagi yang namanya takliful qulub, lupa dengan poin pertama tadi, bukan lagi zaman tahzir-tahziran, bukan lagi zaman bantah-bantahan, zamannya takliful qulub. Ini berlaku untuk yang sesuai dengan maslahat mereka saja. Yang nggak sesuai, sikat sama mereka hebat dengan tambah hikmah. Di forum umum, bahkan dikeluarkan di YouTube-YouTube yang ada. Maka memang gila YouTube. Taklim, taklim bersama dengan umahat, terbatas umahat. Tapi di, kemudian di di videokan ditampilkan di YouTube. Ya semuanya tahu yang sampaikan bawakan di situ sikap yang tegas, Nah, sana itu di Saudi Arabia itu ada seorang tohut Mekah. Namanya Fulan bin Fulan. Geger dunia. Nah, kenapa kamu menyebut demikian dikarenakan tidak sesuai dengan maslahatnya mereka. Berurusanlah dengan yang berwajib. Berurusan dengan tokoh-tokoh mereka tadi. Akhirnya yang katanya syidah. Akhirnya ditekuk sama mereka semua diminta tanda tangan menyatakan itu bukan tauhid Mekah dia seorang tokoh ahli hadis yang diakui oleh para ulama-ulama yang ada pret melecehkan dakwah melecehkan manhajus salaf dengan nama salaf perusak ya ikhwan Allahul musta'an merendahkan diri merendahkan dakwah salafiyah yang terang-terangan membahas malah gila YouTube semua dihantam. Masalah tahlil, sikat. Masalah yasinan, sikat. Semua disikat. Sesuatu yang kita yang dituduh sebagai mutasyadid, orang yang keras dakwahnya, tidak pernah bisa melafakannya seperti itu. Ya Pak ya? Coba diem. Pernah dengar Ustadz kita belak-belakan bahas masalah seperti ini? Coba diem. Pernah dengar? Kita dibilang mutasyadid. Langsung sikat. Dia, dia, dia, dia. Lo kenapa? Dikarenakan yang dihadapi tidak sesuai dengan maslahat mereka. Berurusanlah dengan yang berwajib. Dengan orang-orang tadi itu. Ngek lagi. Menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besar dan segala macamnya. Akhirnya muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang, yang menyimpang lagi. Tidak ada itu seseorang dikatakan ahlul bid'ah gara-gara masalah amaliyah, tidak ada itu. Orang dikatakan sebagai mubtadi orang yang menyimpang kalau menyimpang terkait dengan ideologinya, terkait dengan masalah akidah dan uh, akidah dia, prinsip-prinsip keimanan dia. Kalau terkait dengan masalah amaliyah, tidak ada yang dikatakan sebagai ahlul bid'ah gara-gara itu. Pret, itu dokter pret. Ilmunya hilang. Kenapa ngomong demikian? Kemaslahatan yang tadinya kencang, begitu ada reaksi yang kuat, langsung jatuhnya itu bleng. Sama sekali tidak menampilkan dakwah yang sungguhnya para kelafit. Ini mereka. Ini yang ini yang pada mereka para fikum. Yang kena siapa? <coughs> kita. Yang kena kita. Ya karena mereka yang mendominasi, tahunya ya mereka-mereka ini. Ketika disebutkan yang namanya tokoh-tokoh Wahabi yang uh, yang sesat, mereka semua dari mulai yang tua sampai yang baru muncul kemarin, mereka semua. Allahul musta'an. Tapi imbasnya kita. Di sebagian kesempatan barakallahu fikum, ikhwan-ikhwan kita mau mengadakan barakallahu fik taklim daurah di sebuah tempat di Jawa Timur sana diadakan daurah. Begitu izin sampaikan daurah dicekal, tidak diperbolehkan. lo kenapa? Ada kiai di sini yang nggak setuju. Kenapa pak? Ya itu, yang kamu undang itu radikal. Yang diundang Ustaz Lukman Fahabdu. Radikal. Hmm? Ternyata di antara seperadikalnya itu disamakan dengan dokter pret tadi itu. Hah, <laughs> akhirnya enggak enggak jadi. Allahul musta'an. Gagal itu. Ajarannya gagal. Udah Pak udah di segala macam disiapkan gagal. Asli gagal. <clears throat> ya, dari pihak eh, berwajib pun dikasih tahu dan segala macam tidak berani sama kiainya. Gagal. Nah, menggunakan cara yang lain ditampilkan nama yang nggak begitu dikenal berhasil. Harakallah nah, <laughs> itu. Di tempat yang lainnya ingin mengadakan sebuah acara, wah wow, datang itu apa namanya TNI mereka itu. Hmm? Mereka kan punya TNI loreng. Nah, Barakallah itu mengatakan kami tidak setuju dengan acara ini. Ini kalau acara diteruskan kami akan bikin gerakan. Wih, Panggil ya, Ivan Ivan. Pak, ada pihak yang nggak setuju. Siapa Pak? Ya itu, loreng. Bukan lorengnya yang asli Ivan, ya, loreng imitasi. Nah, dipanggil. Kenapa kau nggak setuju? Itu, di antara pematerinya ada yang LC. Semua yang LC pasti radikal. Masya Allah. Tahu siapa yang ngasih Ivan? Ya, Satu sama Mahri eh? LC kan dia LC radikal tidak boleh Allah bisa Alhamdulillah kok penguasanya bagus Eh, Ikhwan juga jawabannya baik akhirnya di pick up oleh pihak kepolisian pihak Polres yang pick up nah, mereka berhadapan dengan pihak kepolisian nyalinya ciut lorenya pudar <laughs> oh, Allah kulihat bagaimana ya yang nyata dalam dakwah ini mereka yang berbuat mereka yang mencoreng-moreng kita yang kena getah dakwah salafiyah punya hikmah dalam perkara dakwah, tapi gak demikian uh, ya apa hikmah yang mereka munculkan. Dakwah salafiyah itu lembut pada waktunya, pada saatnya, pada orang tertentu. Juga tegas, juga keras pada waktunya, pada saatnya, pada orang tertentu. Ada uslub uh, lemah lembut, ada uslub tegas dan keras. Ada taliful qulub, ada hajir, ada tahdir. Masing-masing diposisikan di tempatnya sendiri-sendiri. Wallahul musta'an. Ini kenyataan yang terjadi sekarang ini barakallahu fikum. Kalau dakwah kita alhamdulillah dengan taufik minallah wa hidayatih. Setiap kali kita mengatakan dakwah, dakwah langsung menembus ke masyarakat luas. Responnya bagus dan ikhlas responnya itu. Bukan bagus dikarenakan dikasih duit suruh datang. Nah, kalau mereka begitu di sebagian tempat, itu di, di, di, di video itu berduyun-duyun yang datang ratusan bahkan ribuan orang dari masyarakat yang ada di video kan nih mereka datang duyun-duyun di video ustadznya lagi ceramah di masjid suaranya muncul nih dakwah kami dakwah kami <laughs> hebat bener ya tanyakan sama ikhwan di sana gimana nggak datang semua ustadz satu disiapkan bis-bis mereka tinggal berangkat dua dikasih makan, tiga disangoni Ustaz. Oh ya pantes. Ngebon. Tahu ngebon ya? Tahu ngebon ya kan? Lah iya enggak ikhlas. Allah musta'an. Ini apa supaya nampak banyak, banyak banyak pengikut itu mereka ya. Ala kulli hal ya, itu adalah sebuah kenyataan yang terjadi di sisi yang lain itu merupakan perjuangan bagi kita semuanya e, berjuang untuk senantiasa <clears throat> tetap di atas bimbingan yang benar, manhajus sunnah, manhajus salaf yang hak, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah dengan sebenar-benarnya dan berupaya sekuat tenaga untuk mengantisipasi dan mengcounter hal-hal yang mencoreng-moreng dakwah e, salafiyah ini baik dari kalangan orang-orang kafirnya, dari kalangan sabul ahwal bidaknya, atau dari kalangan para mukhadzilin mukhadzilin yang disebutkan tadi mengaku sebagai ahlu sunnah mengaku sebagai uh, yang menyebarkan dakwah salafiyah manhaj salaf tapi pada kenyataannya gak demikian keadaannya maka tugas kita membuktikan dalam alam di dunia nyata kita membuktikan kita ahlu sunnah kita salafi haqqan dengan sebenar-benarnya dengan bimbingan yang benar Kita sunnah dan dengan salaf dalam semua aspek kehidupan kita terutama pada dakwah kita Terus yang jujur, yang ikhlas, jangan ada rekayasa. Dan yang kedua ialah <coughs> menepis berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dimunculkan yang disampaikan uh, kepada uh, dakwah salafiyah. Di counter persatu pemahaman-pemahaman yang ada, masing-masing ideologi menyimpang, dijelaskan penyimpangannya kepada umat, diterangkan apa adanya dengan hujah, dengan dalil. Insyaallah lambat laun orang akan bisa membedakan ini dakwah yang hak, ini dakwah yang yang yang yang mengacau para fikum akan nampak Allah Ya walaupun perlu pengorbanan dan perlu perjuangan dikarenakan menyadarkan banyak pihak itu perkara yang mustahil, paling tidak uh, ada penjelasan dan penjelasan dan, dan keterangan para fikum. Sehingga buktikan di alam nyata di dunia nyata kita tepis tuduhan-tuduhan yang ada. Sehingga yang lebih harus banyak dibongkar di samping Pihak pertama dan pihak kedua. Yang ketiga ini para keluarga. Jangan terpesona dengan sok hikmahnya mereka. Jangan terpesona dengan sok lembutnya mereka. Jangan terpesona dengan gerakan-gerakan mereka seakan-akan ramai, masya Allah gitu. Lah, bukan itu yang kita cari. Dakwah salafiyah tujuannya adalah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, dari kekufuran kepada keimanan, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ibadah kepada Allah semata. Dakwah tidak mencari pengikut, tidak mencari sanjungan dan pujian, tapi betul-betul itu yang diinginkan, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Barakallahu fikum. Ini secara global ya <clears throat> yang mungkin bisa kita utarakan. Kalau berbicara satu persatu poin-poinnya panjang itu daurah sehari ya. Ini baru prolognya saja. Nah, paling enggak tadi kasih sedikit eh, dibukakan pintu, nah itu jadi tahu sekarang. Oh, ada yang begini-begini. Nah, kalau poin-poinnya panjang, kita harus mem mem membongkar tentang pembahasan masalah takfir. Ini yang paling banyak dipakai oleh uh, para kau menghantam dakwah sunnah menyamakan kita seperti ISIS dan teroris terkait masalah takfir ini muhim jidan terkait dengan masalah nah, hikmah dalam cara dakwah kelebutan dalam cara dakwah syiddah dalam cara dakwah namanya metode dakwah jika sangat penting untuk disampaikan dikarenakan mereka-mereka ini barafikum yang mencoreng orang muka, muka, muka dakwah terkait dengan masalah prinsip tahdir prinsip hajar rudud dan yang lain-lainnya banyak ikhwan yang perlu sampaikan dan diutarakan supaya e, difahami dengan jelas dan ter, dan dibedakan. Ini loh manhaj salaf yang hak, ini dakwah yang hak, ini yang imitasi yang merusak. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Mungkin di waktu yang lain oleh ustadz yang lain di tempat ini para fikum disampaikan rincian-rinciannya di beberapa kesempatan muhadharah dan daurah juga sempat disampaikan poin-poin tadi bisa didengarkan kembali. Barakallahu Paling tidak pada kesempatan malam hari ini sudah kita kasih pondasinya, asasnya, buka pintunya, tinggal nanti diteruskan uh, satu persatu poin-poinnya saja. Allahu alam bisawab ya ikhwan. Sudah jam 9. Walafumikum tadi agak telat. Kadar Allah wa masyafa'al di luar kemampuan manusia. Gitu ya. Cukup insya Allah ya cukup, nggak usah pakai tanya jawab, nggak usah. Nah, diresapi, diperjuangkan dakwah ini, tepis segala sesuatu yang mencoreng-coreng keindahan dakwah yang mulia ini. Sabar dan berjuang menghadapi berbagai macam eh, tindakan-tindakan uh, yang berusaha untuk <coughs> melarikan umat dari dakwah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله